Jalan yang pada zaman ini kebanyakan manusia berpaling darinya. Sehingga tidak ada satu hal yang pantas bagi kita kecuali untuk mensyukurinya. Karena dengan kesyukuran tersebut nikmat yang begitu besar tadi bisa tetap terjaga dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya dengan nikmat lain yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah telah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur maka sungguh akan aku atau akan kami tambahkan nikmatku atas kalian. Akan kami tambah nikmat untuk kalian. Akan tapi kebalikannya, wala in kafartum in adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan jalan menuntut ilmu ikhwani fillah merupakan seutama-utama jalan karena hal tersebut adalah sumber kebaikan seseorang tanda dan tolak ukur seseorang digendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yaitu tidak lain dengan pemahaman dia terhadap agamanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakirkan dia terhadap ilmu agama ini. Dipahami dari hadis ini berarti seorang yang tidak paham terhadap agama, tidak tahu hukum-hukum halal maupun haram, tidak tahu apa yang diwajibkan atasnya dan apa yang dilarang darinya. Maka sungguh yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dengan orang tersebut. Dan sebagaimana perkataan Imam Al-Qirafi rahimahullah taala, "Inna asla kulli syabin fi dunya wal akhirah innama huwa al-jannah." Fastahid fi izalatihi anka mastata. Sungguhnya sumber segala kejelekan di dunia maupun di akhirat itu tidak lain adalah karena kejahilan, karena kebodohan. Maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh untuk menghilangkan kebodohan itu dari diri kalian. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama ilm. Sebagaimana sumber dari segala kebaikan di dunia maupun akhirat itu adalah ilmu. Fastahin bi tahsilihi mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah dalam usaha untuk mendapatkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan diri. Dan di antara ilmu ikhwanifillah yang hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memahaminya dengan baik adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Ilmu yang dengannya seorang bisa mengetahui jalan keselamatan dan terbebaskan dari jalan-jalan yang menyimpang mengetahui mana yang wajib dia yakini dan mana yang harus dia tinggalkan ilm yang Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengetahuinya dengan perintah yang sangat tegas. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini Allah perintahkan. Fa'lam ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Perintah Allah berilmu tentang aqidah yang sahih. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illallah." Fahal antum muslimun Maka berilmulah kalian Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Hanyalah Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak Kecuali dia Demikian perintah untuk berilmu tentang akidah yang sahih Karena memang menuntut ilmu akidah Secara umum ikhwanifillah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu alaihim semenjak masa-masa belia mereka berusaha untuk betul-betul memahami ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum mereka terjun dalam ilmu Al-Qur'an. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazamir. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا Dulu kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kami saat itu adalah fityanun hazawirah. Hazawirah ikhwanillah yaitu seorang pemuda, ya, para pemuda yang mereka masih di usia belia dan mempunyai semangat yang kuat dan kekuatan yang mantap. Jadi kekuatan pada puncaknya. Dan ini kan yang dibutuhkan seorang dalam masa-masa mudanya hendaknya mencurahkan masa pemuda tersebut untuk perkara yang betul-betul bermanfaat bagi dirinya. Lihat para sahabat-sahabat yang muda ini mereka bersama Rasulullah SAW. apa yang mereka cari? Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami pun mempelajari iman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari akidah yang benar sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kenapa Ismanifillah kalau seorang belajar Al-Quran tapi akidahnya belum benar tidak akan mempunyai manfaat. Tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dengan sempurna. Akan tapi inilah tariqah para salaf kita mereka mempelajari akidah yang benar dulu. Kemudian baru terjun mempelajari secara totalitas Al-Quran yang merupakan sumber akidah itu sendiri. Tapi setelah kokoh dasar-dasar keimanan, setelah kokoh dasar akidah yang sahih, dan Al-Quran فازددنا nabihi iman, Kemudian kami pun mempelajari Al-Quran sehingga dengannya semakin bertambah keimanan kami. Karena telah tahu dasar-dasarnya. Sehingga ketika dia mempelajari Al-Quran semakin bertambah iman, semakin bertambah iman. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan faedah yang banyak dari Al-Quran. Ada pun orang-orang yang mempelajari Al-Quran tapi dalam keadaan akidah mereka penuh dengan penyimpangan, Terlebih lagi dihiasi dengan kesyirikan, maka tidaklah mereka mempelajari Al-Quran kecuali semakin menambah kerasnya hujan yang tegak atas mereka. Tidak mendapatkan kemanfaatan. Ini tarikah para salaf ikhwanihillah. Tarikah sahabat Allah alaihim sehingga permasalahan akidah hendaknya betul-betul kita berusaha untuk mempelajarinya dengan baik memahaminya kemudian mengulang-ulangnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan oleh alhamdulillah beberapa kitab akidah telah kita lalui dan insya Allah mulai pertemuan hari ini kita akan memulai pelajaran kita Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Sebuah kitab ikhwanifillah yang ringkas tapi mencakup perkara-perkara yang penting dalam akidah yang tentunya tidak boleh seorang muslim jahil darinya. Terlebih lagi menyelisihi akidah tersebut. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kita Khonifillah Di sana perlu kita ketahui beberapa perkara yang berhubungan dengan istilah akidah Karena kita katakan akidah, akidah Kita perlu tahu maknanya agar kita mempunyai gambar yang jelas tentang apa yang akan kita pelajari tersebut. Ketahuilah barakallahu fikum bahwasanya kata aqidah itu sendiri secara bahasa merupakan kata yang muncul belakangan. Tidak kita dapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah lafaz yang bunyinya akidah. Namun asal dari lafaz tersebut ada. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. La yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman." Pada lafaz aqadtumul aiman. Walaupun bukan lafaz yang bunyinya akidah. Namun asalnya dari ain, qaf dan dal yang menunjukkan sesuatu yang kuat, terikat. Dan inilah asal makna dari akidah yang datang dengan wazan fa'ilah dengan makna maf'ulah yaitu syai'un mu'taqad. Jadi akidah maknanya syai'un mu'taqad. Sesuatu yang terikat kuat. Ini secara bahasa menunjukkan bahwasanya kalau sudah disebut dalam akidah ikhwanillah betul-betul harus terikat kuat kokoh. Jangan sampai lepas. Ini secara bahasa. Ada pun secara istilah Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya al-aqidah hiya hukmul dhihnil jazim yaitu hukum yang ada di benak di zihin yang sifatnya jazim tidak ada keraguan padanya yakni keyakinan yang tidak ada keraguan ini makna secara mudahnya suatu keyakinan yang tidak ada keraguan padanya ini makna akidah secara istilah umum jadi mencakup keyakinan yang batil maupun keyakinan yang hak. Oleh karena itulah pasti ikhwanifillah manusia itu memiliki manusia itu memiliki akidah. Tapi kemungkinan kemungkinannya akidah yang buruk atau akidah yang hak. Kenapa? Karena masing-masing manusia mesti memiliki suatu keyakinan yang tertancap padanya. Kalau keyakinan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka itu adalah keyakinan yang hak, inilah akidah yang hak. Akan nah, tapi apabila menyelisihinya, maka ini akidah yang batil. Kenapa? Karena tidak ada lagi pilihan setelah al-haq kecuali kebatilan. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُ Maka apa lagi yang ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Tidak ada. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Adapun mana akidah yang hak ini bagaimana yang wajib untuk kita ketahui inilah akidah Islamiyah yang diberi pengertian oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah taala dengan pengertian yang bagus dan ini diantara pengertian yang paling bagus yang saya dapati dari para ulama yang memberikan pengertian tentang akidah Islamiyah, akidah yang hak yang wajib diyakini oleh setiap muslim. yaitu at-tasmimul jazim alladhi la yatatarrabu ilaihi syakun fil matalibil ilahiyah wa fil nubuwat wal umuril ghaibiyah. Pada kalimat-kalimat ini tercakup pengertian akidah yang sahihah yang wajib seseorang untuk mengimaninya dengan benar, meyakininya dengan kokoh tanpa keraguan padanya dan menjaga agar tetap istiqomah di atasnya sampai dia meninggalkan dunia ini. Yaitu atas mimul jazib alladhi la yatatarraqu ilaihi syak. Keyakinan yang pasti yang tidak ada keraguan padanya. Pada perkara apa? Fil matalibil ilahiyah. Pada perkara-perkara ketuhanan atau keilahian yang Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk diimani. Dan al-matarif al-ilahiyah mencakup perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus diyakini oleh seorang hamba yang berhubungan dengan Allah? Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan hak-haknya dan seterusnya. dan masuk dalam al-matalib al-ilahiyah keimanan terhadap para malaikat. Wahid nubuwat dan yang berhubungan dengan kenabian apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini apa yang wajib diimani, apa yang wajib dia lakukan dalam mensikapi para anbiya. Walau umuril ghaibiyah dan perkara-perkara yang gaib. Pada ketiga perkara utama ini apa kita? Al-matalib al-ilahiyah wan nubuwat wal umuril ghaibiyah seseorang harus mempunyai keyakinan yang kokoh tidak ada keraguan padanya Namun tentunya untuk mengetahui bagaimana yang hak dalam perkara-perkara tersebut butuh kita mempelajarinya. Karena tentunya cakupan dari pengertian ini mencakup akidah secara keseluruhan yang berhubungan dengan hak Allah maupun malaikat kemudian para ambiya wa rasul dan perkara-perkara lain yang mencakup hari akhir, mencakup kematian dan seterusnya. lain. Dan perlu kita ketahui pula bahwasanya para ulama terdahulu mereka dalam kitab-kitab Ya dikarang tentang masalah yang disebutkan tadi menggunakan istilah yang lain. Sebab istilah akidah ikhwanifillah awal pertama kali ditemui atau dipakai oleh ulama yang didapati pertama kali menggunakan istilah tersebut adalah Imam At-Tahawi yang meninggal pada tahun 321 Hijriah. Jadi ini yang pertama ditemukan. Wallahu a'lam. Apakah di sana ada ulama sebelumnya yang menggunakan istilah akidah atau tidak, tapi yang ditemukan sampai sekarang dengan tahun yang paling awal adalah Imam Al tahawi yang meninggal tahun 321 yang beliau mengatakan dalam akidah At-Tahawiyah Hada zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Beliau menggunakan lafaz aqidah. Ini adalah penyebutan ya, penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian yang didapati setelah beliau Imam As-Sabuni Abu Uthman As-Sabuni yang meninggal tahun 449 dalam kitab beliau yang di berjudul Aqidah Salaf Ashabil Hadis menggunakan lafaz akidah Kemudian setelahnya digunakan oleh para ulama yang lain di antaranya Imam Asbahani yang meninggal tahun 535 pada kitab yang berjudul Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah menggunakan lafaz akidah juga. Tayyib. Ini rentetan penggunaan lafaz akidah secara istilah. Jadi lafaz tersebut adalah istilah ikhwanifillah yang digunakan oleh para ulama ya tidak ada kritikan padanya. Lalu bagaimana hubungan antara akidah dengan tauhid? Karena sering juga ditanyakan antara akidah dan tauhid ini hubungan bagaimana? Terkadang kita menyebutnya permasalahan tauhid, terkadang kita menyebut permasalahan akidah. Terkadang para ulama mengarang namanya kita tauhid <coughs> dan seterusnya. Adapun mengenai pengertian akidah tadi telah kita lewati maknanya. Sekarang pengertian tauhid sudah telah kita lewati dalam pelajaran kita Tauhid tentang pengertian tersebut yaitu ifradullah subhanahu bima yahtassu bihi min al rububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang merupakan kekhususannya jadi Allah diesakan dengan perkara-perkara yang khusus bagi Allah yang berupa hak rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini tauhid. Sehingga dari pengertian kedua istilah ini ya fillah kita ketahui bahwasanya lafaz akidah atau istilah akidah cakupan pembahasannya lebih luas. Cakupan pembahasan akidah lebih luas. Kenapa? Karena mencakup tauhid dan yang lainnya. Kalau dalam pengertian tadi tauhid berhubungan dengan Allah saja. Perkara-perkara yang berhubungan dengan kekhususan Allah. Kembali kepada rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifat. Adapun akidah cakupannya lebih luas mencakup tentang malaikat, tentang para rasul, tentang hari akhir dan seterusnya. Ini dari cakupan pembahasannya. Taib. Sehingga dari sini pula kita ketahui hubungan antara akidah dengan tauhid yang bahwasanya tauhid merupakan fondasi utama dan perkara yang paling agung yang dibahas dalam masalah akidah. Paham? Oleh karena itulah kita dapati Sebagian ahli N tidak membedakan antara keduanya. Akidah ya tauhid. Tauhid ya akidah, keduanya sama. Kenapa? Karena mereka melihat dari sisi ini. Tayyib dan perbedaan dalam istilah tidak ada musyah. Sebagaimana dikatakan oleh mereka, la musyahah fil istilah. Tidak perlu seseorang berselisih dalam masalah istilah saja. Dan memang kalau kita melihat ulama mutaqaddimun, mereka tidak membedakan antara tauhid dan akidah. Imam Al-Bukhari misalnya. Imam Al-Bukhari mereka uh, beliau menulis kitab yang dijelaskan di sana permasalahan akidah dengan judul Kitab Tauhid dalam sahih beliau. Demikian pula Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mengarang kitab untuk membantah ahlul batin dalam masalah asma wa sifat. permasalahan akidah dan menamakannya dengan kitab tauhid. Demikian pula Ibnu Mandah beliau menamakan kitab beliau dengan kitab tauhid. Jadi kalau kita dapati sebagian ulama tidak membedakan antara tauhid dan akidah. Ini perkara yang luas. Namun, apabila kita ingin membedakan dari sisi cakupan pembahasannya, maka sebagaimana dijelaskan tadi. Sesuai dengan istilah yang dipakai oleh mutaakhirin. Sehingga kita tidak bingung. Ya. Karena bagi mutaakhirun pembahasan akidah cakupan maknanya atau cakupan yang lebih luas daripada pembahasan tauhid apabila yang dimaksudkan dengan tauhid adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya yang juga berhubungan dengan istilah akidah adalah hubungan istilah tersebut dengan yang namanya manhaj. Karena ada akidah, ada manhaj, ada tauhid. Ada pun akidah dengan tauhid telah kita jelaskan tadi. Sekarang antara akidah dengan manhaj, apakah ada perbedaan padanya? Kalau kita ketahui alhamdulillah, bahwasanya permasalahan pembedaan antara akidah dengan manhaj itu muncul belakangan. Karena manusia sejak dulu mereka tidak pernah membedakan antara yang namanya akidah dengan manhaj. Akan tapi ketika muncul fitnah maka sebagian ahli sunnah wal jamaah butuh untuk menjelaskan sebenarnya apa hakikat perbedaan antara akidah dengan manhaj ini. Dan tentunya untuk mengetahui perbedaannya butuh kita mengetahui maknanya masing-masing. Tentang makna akidah sudah jelas. Sekarang makna manhaj apa itu manhaj? Sering kita mengatakan ini manhaj. Manhaj ahli sunnah. Atau ini manhaj yang menyimpang dan seterusnya. Butuh kita mengetahui makna kalimat atau istilah ini. Asyaf Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah taala mengatakan bahwasanya makna manhaj at-tariqul wadih alladhi la humuda fihi wala Yang dimaksud dengan manhaj adalah at-tariqul wadih. Jalan yang jelas alladzi la fihi yang tidak ada kesulitan padanya, enggak sulit untuk dilihat. Bukan sesuatu yang ruwet. Ini namanya manhaj. Jadi kalau seorang mengatakan al-manhaj wal minhaj wal nahaj semuanya bermakna satu. Kita dikatakan nahaja yanhaju nahjan wa manhajan maknanya salakat tariqal wadih alladhi la ghumuda fihi wa la wa la seorang yang menempuh jalan yang jelas yang tidak ada kerancuan, tidak ada keruwetan dan tidak ada kegelapan padanya. Ini namanya manhaj secara lugah. Sehingga dari pengertian ini karena mana adalah suatu jalan yang ditempuh yang sangat jelas mencakup semua kehidupan seorang muslim yang Mencakup kehidupan muslim secara keseluruhan baik berhubungan dengan akidah dia, berhubungan dengan ibadah dia, berhubungan dengan cara dia muamalah, cara dia berdakwah, akhlak dia. Ini masuk dalam cakupan istilah manhaj. Oleh karena itulah Al-Alamah al habib Hafizahullah Ta'ala Ketika berbicara tentang perbedaan antara akidah dan manhaj ini Beliau mengatakan Al-Minhaj A'amu minal akidah Al-Minhaj yakunu fil aqidati wa fis suluki wal akhlaqi wal muamalat fi kulli hayatil muslim Minhaj lebih umum daripada akidah. Karena al-minhaj itu mencakup akidah, mencakup pula as yaitu bagaimana dia berbuat, ya, berjalan di muka bumi ini. Perbuatan-perbuatan dan cara hidup dia. Mencakup pula akhlak dan muamalah. Akhlak dia, Bagaimana dia muamalah berinteraksi dengan manusia. Fi kulli hayatil muslim mencakup semua kehidupan seorang muslim. Kulli lahdatin allati yasiru alaiha al-muslim tusamma al-manhaj. allati yasiru 'alaiha al-muslim tusahmal manhaj. Semua jalan yakni yang dilalui atau yang seorang muslim itu berjalan di atasnya itulah yang disebut dengan manhaj. Sehingga karena manhaj merupakan jalan yang ditempuh oleh seorang muslim atau seorang manusia ikhwanifillah, maka ini mencakup keyakinan dia maupun akhlak dia ataupun muamalah dia dan seterusnya. Mencakup semua aspek kehidupan seorang hamba. Innamana manhaj. Adapun akidah beliau mengatakan wa amal aqidatu fayuradu biha aslul iman wa makna syahadatain muqtadahuma hadhihi hiya aqidah. Adapun akidah maka yang dimaksud dengannya adalah asal iman berhubungan dengan makna syahadatain dan konsekuensi-konsekuensi dari keduanya serta perkara-perkara yang lain yang disebutkan tadi dalam istilah Imam atau Syekh Aman Al-Jami. Inilah cakupan akidah. Jawaban ini dalam kitab beliau Al-Ajwiba Al-Mufidah fi Asilatin Nahijin Jadidah. Ini kalau kita ingin mengetahui makna antara manhaj dan akidah secara istilah, secara maknanya demikian bahwasanya kalau akidah itu cakupannya lebih sempit daripada lafaz manhaj. Namun perlu kita ketahui munculnya banyak pertanyaan antara akidah dan manhaj. Ternyata diinginkan padanya perkara yang batin. Diinginkan padanya perkara yang batin. Kenapa? Karena mereka-mereka yang melontarkan pertanyaan ini kepada para ulama di kurun-kurun terakhir ini, Alhamdulillah, tujuannya bukanlah tujuan untuk mencari al Yang didukung-dukungkan perbedaan antara akidah dan manhaj. Ternyata mereka menginginkan bolehnya seseorang menempuh manhaj-manhaj yang menyimpang yang penting akidahnya benar menurut mereka. Jadi boleh seseorang mempunyai manhaj ikhwani, bermanhaj tablighi, bermanhaj sufi yang penting akidahnya selamat. Karena ada perbedaan antara akidah dan manhaj. Paham? Nah, dari sinilah muncul sikap dari para ulama yang berbeda. Para ulama yang memahami tujuan bahan tersebut akhirnya mengatakan bahwasanya antara manhaj dan akidah tidak ada perbedaan. Keras mereka menyatakan bahwasanya antara manhaj dan akidah tidak ada perbedaan. Siapa yang membedakan berarti tidak paham terhadap permasalahan. Ini menurut mereka. Kenapa? Karena memang permasalahan munculnya pertanyaan-pertanyaan pembedaan antara akidah dengan manhaj untuk tujuan tersebut agar para salafiyun ahli sunnah wal jamaah menjadi rancu ketika menghadapi orang-orang yang menyatakan demikian fulan ikhwani fulan tablighi akan tapi akidahnya salafiyah akidah ahli sunnah wal jamaah tidak mengapa ini menurut mereka Tain Sehingga seperti sudah ada imam mengatakan Akidatul muslim wa manhajuhu syai'un wahid. Akidah seorang muslim dan manhajnya adalah satu perkara, ya, suatu perkara yang satu Tain Tidak bisa kemudian dia berakidah yang sahih tapi manhajnya kok batin Tidak akan mungkin. Kalau akidahnya sahih, mesti manhajnya juga ikut sahih. Kalau didapati suatu manhaj yang menyimpang, mesti di sana ada akidah dia yang tidak benar juga. Tain? Karena memang antara akidah dengan manhaj itu mutalaziman, dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Eh, bila salah satu ada kerusakan atau kepincangan, maka yang satunya pun pincang. Kalau akidah dia ada kerusakan, maka manhaj dia pun pincang. Demikian pula kalau manhaj dia itu pincang, maka ada mesti kerusakan pada akidah dia. Sehingga sangat keliru dikatakan yang penting akidahnya selamat, akidahnya ahlu sunnati wal jamaah, walaupun manhajnya itu ikhwani dan atau tablighi atau sufi. Tayyib. Berarti kita katakan akidahmu tidak akan mungkin selamat kalau masih mengikuti manhaj-manhaj yang menyimpang tadi. Tayyib. Oleh karena itulah Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam Liqa'at Al-Babil Maktuh Mengatakan tentang masalah ini Al-Manhaj Barakallahu fi Mabniyun ala al-aqidah Faman kanat aqidatuhu salimah Fasayakunu manhajuhu salimah bila syak Manhaj Barakallahu fi dibangun di atas akidah. Berarti manhaj itu adalah jalan yang ditempuh oleh seorang muslim secara keseluruhan pada semua aspek kehidupan dia. Baik dalam berdakwah, maupun dalam amal, maupun dalam mensikapi orang-orang yang menyelisih dirinya. Nah, manhaj ini dibangun di atas akidah. Maka siapa saja yang akidahnya salimah, akidahnya selamat, maka pasti dia akan menempuh manhaj yang selamat juga tanpa syak. فإذا اتخذ إنسان منهجا مخالفا لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين فمعناه أن عقيدته غير سليمة Maka apabila seseorang itu mengambil manhaj yang menyelisihi manhaj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menyelisihi manhaj Khulafaur Rasyidin, maka maknanya akidah dia itu bukan akidah yang selamat. Wa illa mata salimatil aqidatu salimat manhaj. Ini mesti. Kapan saja selamat akidah seseorang maka manhajnya juga akan selamat. Tayyib. Sehingga kita tidak perlu maju ketika menghadapi pertanyaan seperti itu. Ketika dilontarkan apa perbedaan antara akidah dan manhaj, maka tadi dari sisi istilah memang demikian. Namun apabila yang diinginkan dengan perbedaan antara akidah dengan manhaj ikhwani fillah bahwasanya seseorang boleh menempuh manhaj-manhaj yang menyelisih manhaj Rasul pada zaman ini yang penting akidahnya selama ini tidak bisa diterima ya, tidak bisa diterima. Tidak akan mungkin seorang dikatakan akidahnya selamat dan dia menempuh manhaj ikhwanul muslimin. Menempuh manhaj jamaah tertentu dan seterusnya. Taib karena antara akidah dengan manhaj dua perkara yang saling berhubungan dan tidak akan mungkin terpisahkan ada kerusakan pada salah satunya menunjukkan adanya kerusakan pada yang lain. Barakallahu fiikum. Ini dulu sebelum kita masuk pada pembahasan kita.